Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah hadis yang ke-15 setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum sebagaimana biasanya tafadhal Na'am barakallahu fikum. Kalau di sini cuma disebutkan dua saja, wa illa di dalam cetakan-cetakan yang lain disebutkan tiga ya. Nah, lafaznya tiga ya. Kalau di, di situ tiga atau dua? Dua saja ya. Kalau di matanya itu kelihatannya tiga ya. Nah, barakallahu fikum. Yang di matan itu insyaallah eh, barakallahu fikum lebih tepat karena kebanyakannya tiga. Nah, kalau di sini cuma dua saja. Tapi tidak masalah nanti kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. نعم تفضل عن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه متفق عليه نعم تفضل نعم أحسن تفضل فمن كان نعم تفضل kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim jarah man kana yu'minu billahi wal akhir fal yakul fal yakul li fahwan Tafadhal. نعم تفضل dhaifahu. Oh. Naam, fadhal. Ayo, naam, fadhal. Tafadhal. berapa deh? Baik, khair insyaallah. lagi, bismillah. Naam. Hadis yang ke-14 kemarin antum sudah setorkan? La yahillu damu mar'in muslimin? Sudah setorkan belum? Antum kemarin ke kamar mandi. Sudah hafal belum? Eh bismillah. An Abdullah bin Mas'ud Naam barakallahu fikum, tafadhal. Rawahu Muslimun. Eh, rawahu Muslim. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Antum sudah bisa belum? Ya, insyaallah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Jadi ternyata hadis yang ada di Nah, barakallahu fikum syarah ini disebutkan cuma dua saja ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Satu. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Padahal kalau ditelusuri di matan-matan yang ada itu tiga penyebutannya. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jadi ada tiga perkara yang perlu diperhatikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan, nah hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, jadi kalau nggak ada perkataan yang baik yang harus dia ucapkan, diam itu lebih baik. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan apa tetangganya. Yang ketiga, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Tiga berarti. Namun kita lihat apa yang disampaikan di sini, kita baca sesuai dengan alur yang disampaikan oleh beliau. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Qala falyakul khairan aw yasmut. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Maksudnya kalau tidak menjumpai ucapan yang baik yang dia harus ucapkan, itu diam lebih baik. Karena dikhawatirkan kalau dia berucap, justru akan mengucapkan perkara-perkara yang jelek, yang akibatnya apa? Dosa kembali kepada dirinya. Jadi kalau nggak ada ucapan yang baik, itu diam lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai disebutkan dalam pantun yang sering antum dengar barakallahu fikum, fa illam tajid dan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur, yang benar, yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu merupakan kebenaran atau kejujuran. Jadi kita harus lihat dulu ucapan mana yang kita ucapkan baik atau buruk, jujur atau dusta. Karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ai qawlan shawaba, shawaba. Ai qawlan shawaba. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah dengan ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Naam. Karena kejujuran membawa apa? Keberuntungan, keselamatan. Fa inna sidqa ya, ya inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu bisa menghantarkan kepada kebaikan. Orang kalau jujur itu baik. Paham ya? Kemudian yang namanya kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan dalam hadis yang lain Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan. Orang kalau jujur tenang. Ini berapa harganya, Pak? Harganya sekian. Jujur dia, tenang. Tapi kalau dia nipu, harganya berapa, Pak ini? Harganya wah, bingung dia. Karena apa? Karena enggak jujur tadi. Jadi orang jujur tenang. Nah, sedangkan apa? Wal kadhiba riba. Kedustaan itu merupakan kebimbangan. Orang kalau bohong, dusta, itu jawabnya dia enggak jujur. Jawabnya nggak tenang dia. Tadi antum kemana tadi? A eh, eh, eh, gitu. Ngomongnya nggak jujur itu loh. Coba kalau dia tuh tadi ke sana, nah, gitu. selesai urusan. Paham ya? Jadi kalau jujur tenang, tapi kalau bohong itu membuat orang tuh bimbang, eh, ragu. Na'am Kalau fikum. Kita lihat di sini. Fa inna minal iman billah wal yaumil akhir wal istidad lahu an yakul al-'abdu khairan aw yasmut. Maka sesungguhnya termasuk bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhirat dan juga mempersiapkan untuk hari akhirat tersebut hendaknya seorang hamba berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Jadi kalau enggak ada ucapan yang baik yang harus dia ucapkan, diam itu lebih baik. Na'am barakallahu fikum. Faqad khalaqallahu subhanahu hadzal lisan fi hadzal insan dan sungguh Allah Taala telah menciptakan enam lisan ini ada pada manusia. Setiap manusia bisa dikatakan semuanya punya lisan. Nah, berucap, berkata, bertutur kata. Nah, ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang tenang, sakinah, na'am. Kita lihat di sini, wa 'allamahun nutqa wal bayan. Kemudian mengajarkan kepada manusia an-nutqa, yaitu ucapan, wal bayan dan juga penjelasan. Orang bisa berucap, bisa menjelaskan. Nah, ini termasuk apa? Nikmatan minhu subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bicara, bisa menjelaskan, bisa berucap. Nikmat atau tidak ini? Nikmat. Nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walam yaj'alhu minal jawamid allati la tantiq dan Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia termasuk benda-benda mati yang tidak bisa bicara. Coba kalau antum atau kita ditakdirkan seperti benda mati nggak bisa bicara. Kira-kira kurang nggak? Kurang nggak? Kurang. Paham ya? Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita dijadikan kita adalah manusia yang bisa bicara dan berucap serta bisa menjelaskan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Auminal minal atau taruhlah seandainya kita dijadikan seperti binatang Nauzubillah ya, karena manusia diciptakan dalam keadaan apa? Fi ahsani takwimin, sebaik-baik postur, sebaik-baik bentuk. Harus kita syukuri barakallahu fikum. Punya rambut, punya kepala, punya tangan, punya kaki, disyukuri semuanya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Masyaallah ya. ewat. Coba kalau dijadikan seperti binatang. Eh? Misalkan tangan kita naudzubillah, tangan kita tangan manusia, kakinya kaki sapi misalkan. Naudzubillah ya, Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukur barakallahu fikum dengan cara apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang Allah taala larang. Au minas summi wal bukmi al-mu'attilina 'anil kalam. Atau kalau seandainya Allah taala jadikan kita termasuk orang yang nah bisu dan tuli. Bisu dan tuli bayangkan. Orang bisu itu orang yang bagaimana? Yang tidak bisa berbicara, orang tuli yang tidak bisa mendengar. Nah, barakallahu fikum. Coba kalau dijadikan seperti itu kurang dan orang akan apa? akan menganggap itu kurang. Al-mu'attilina 'anil kalam yang tidak bisa bicara. Oleh karena itu Allah telah takdirkan kita termasuk orang-orang yang bisa bicara bersyukur. Ucapkanlah ucapan yang jujur, yang baik, yang benar. Nah, tutur kata yang baik. Naam. Jangan ucapan-ucapan ucapan yang jelek, ucapan yang nah menimbulkan apa? permusuhan, ucapan yang menimbulkan kebencian, kedengkian, iri atau yang semisalnya jangan. Allahul musta'an. Kita lihat bal mannallahu taala alaihi bihadzal nutqi wa hadzal lisan. Bahkan Allah taala karuniai nah manusia tersebut dengan ucapan ini dan lisan ini. Nah, antum sekarang barakallahu fikum, antum contohnya, eh, antum punya lisan atau tidak? Apa itu lisan? Apa itu lisan? Karena orang kalau nggak punya lisan bisa dikatakan nggak bisa bicara biasanya. Nah, kalau nggak punya lisan, Iya enggak usen. Eh, lisan itu apa lisan itu? Apa? Mulut. Benar apa keliru? Yang benar? Eh? Lisan itu lidah ya, secara global lidah. Biasanya kalau antum lihat orang-orang yang dioperasi, lidahnya potong, itu biasanya dia bicaranya enggak jelas atau enggak bisa bicara. Nah, oleh karena itu ucapan dan lisan ini kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan nanti pun akan kita lewati hadis mengenai sebab seseorang ditelungkupkan ke dalam api neraka, sebabnya karena lisan. Sebabnya karena apa? Lisan. Dia tidak bisa menjaga, menjaga lisannya, berucap-ucapan yang kotor. Na'am barakallahu fikum atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Wa hadzal lisanu silahun dzu haddain." Dan lisan ini adalah senjata yang memiliki dua enam perkara yang tajam dua-duanya atau dua perkara yang sangat berbahaya. Nah, senjata yang memiliki enam dua perkara yang sangat berbahaya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. enam dua perkara tersebut bagaimana maksudnya? Maksudnya bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebab karena lisan itu loh. Kalau dia ucapkan lisan itu dengan kebaikan, dengan perkara yang jujur, baik. Tapi kalau lisan itu diarahkan dia ucapkan untuk ucapan-ucapan jelek-jelek. Dua perkara yang beliau sebutkan. Kita lihat. In ista'maltahu fil khair janalaka khairan wa asmar asmaralaka khairan. Perhatikan baik-baik. Apabila engkau menggunakan lisan tersebut pada kebaikan, niscaya akan mengarahkan kepadamu kebaikan dan akan menghasilkan untukmu kebaikan. Jadi lisan ini kalau kita arahkan kepada kebaikan, menghasilkan kebaikan pula. Wa in ista'maltahu fil syarr jana 'alaika syarran wa isma. Namun apabila engkau menggunakan lisan tersebut untuk kejelekan, niscaya akan menggiringmu, akan mengarahkan dirimu kepada kejelekan dan dosa. Wallahu billah. Wa dzalika bihasabi ma tantiqu bihi. Itu semuanya sesuai tergantung dengan apa yang diucapkan oleh lisan tersebut. Jadi lisan jaga baik-baik barakallahu fikum. Terkadang orang kelahi gara-gara lisan. Terkadang suami istri bercerai gara-gara apa? Lisan. Terkadang ada nambar kalau fikum tawuran gara-gara lisan. Selain lisan ini berbahaya sekali, jadi harus kita arahkan. Nambar kalau fikum untuk senantiasa berucap ucapan yang baik. Naam. Kita lihat berikutnya. Wali li kalam wakkalallahu subhanahu wa ta'ala malakaini an yaminil insan wa shimanihi mulazimainilahu Perhatikan baik-baik ini. Dan dikarenakan pentingnya kalam, ucapan ini penting sekali. Allah Ta'ala tugaskan dua malaikat yang ada di kanan manusia dan yang ada pada kiri manusia. Yang mana dua malaikat itu senantiasa ada pada orang tersebut. Nah, malaikatnya apa namanya? Wallahu a'lam. Cuma memiliki sifat raqibun atid. Eh, mengawasi dan mencatat. Itu bukan nama yang sahih, bukan nama malaikat tapi sekedar sifat untuk malaikat. maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, senantiasa mengawasi dan mencatat itu malaikat yang ada pada diri kita. Naam, kanan dan kiri. Kita lihat. Yaktubani ma yaqul, kedua-duanya mencatat apa yang dia ucapkan. Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada suatu ucapan yang terlafatkan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Paham ya? Kanan dan kiri tadi itu. Yaktubani ma yatalaffadhu bih. Yaitu kedua-duanya mencatat apa yang dia lafadzkan. Sawa'un kana ta'atan aw ma'siyatan aw hatta mubah. Baik ucapan yang bentuknya ketaatan maupun bentuknya kemaksiatan, hatta perkara yang mubah, perkara boleh saja itu bisa jadi tercatat juga. Nah, barakallahu fikum. Karena kita lewati kan, perkara mubah itu nanti bisa jadi apa? Dapat pahala kalau dia niatkan niat ibadah misalkan. Contohnya antum makan, minum, makan, minum, eh, tidur, itu perkara yang boleh atau harus? Antum makan, minum, tidur itu aslinya perkara yang boleh atau wajib? Wajib. Boleh. Nah, tapi kalau antum niatkan makan, tidur, minum untuk ibadah, biar kuat ibadahnya, dapat pahala enggak? Ewa. Dapat pahala di situ. Wa illa hukum asalnya kalau cuma antum makan, makan, minum, minum, itu enggak dapat pahala aslinya. Tapi kalau antum niatkan barakallahu fikum dengan makan tersebut, minum tersebut semoga nanti ibadahnya semakin kuat, murajaahnya kuat, paham ya? Nah, barakallahu fikum apalagi yang kuat? Hah? Apanya lagi? amalan-amalan ketaatannya kuat, dapat pahala. Paham ya? Sebaliknya kalau antum niatkan makan dan minum untuk kemaksiatan, dapat apa? Dosa. Wah, ana mau makan eh, makanan yang lezat ini, minuman-minuman yang segar. Nah untuk apa? Nanti malam ini mau mencuri misalnya. Nah, dapat apa dia? Dosa. Karena niatnya tadi itu. Aslinya kalau dia cuma makan minum nggak dapat apa-apa. Tapi karena dia niatkan makan dan minum untuk mencuri, dapat apa? Dosa. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, al-umur dia Semua perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Kita lihat berikutnya. Fal ayatu 'amatun tashmalu jami'a ma yalfidu bihil 'abdu. Ayatnya ini umum, mencakup seluruh apa yang dilafadzkan oleh seorang hamba. Fahadal kalamul ladzi yasduru minka yuktabu wa yuhsa 'alaik. Maka ucapan ini yang muncul darimu dicatat dan dihitung untukmu. Kapan dimintai pertanggungjawabannya? Kelak di akhirat. Nah, barakallahu fikum yaumul hisab, dihisab nanti. Nah, fa in kana khairan asmara asmara laka khairan wa birran. Apabila ucapan tersebut ucapan yang baik akan menghasilkan untukmu kebaikan dan juga ke kebajikan. Wa in kana syarran asmara laka syarran wa 'uqubatan. Namun jika ucapan tersebut adalah ucapan yang jelek, akan menghasilkan untukmu kejelekan dan hukuman. Berbahaya para kalafikum. Ikhwan fid din, a'azzani wa jami'an, fa ma fil insan huwa lisanuhu. Ini perhatikan baik-baik ini. Yang paling berbahaya yang ada pada manusia di antaranya ada lisan. Lisan ini kita jaga baik-baik. Terkadang kita bohong menimbulkan kerusakan. Antum saksikan orang-orang yang keluar di pinggir jalan demonstrasi teriak-teriak. Akhirnya apa? Pemerintah marah, ribut, keluahi, tawuran. Sebabnya apa? Lisan. Coba kalau orang demo diam aja gini. Kira-kira terjadi nggak kira-kira? Nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau orang demo mesti teriak. Nah, teriak itu dengan apa? Lisan. Lisan itu yang membuat kekacauan terkadang. Turunkan harga apa kemarin? Hah? Turunkan harga bensin, turunkan harga ini dan itu. Intinya lisan ini terkadang seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengarahkan, berbahaya. Kita lihat hadisnya. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim fin nar illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menelungkupkan manusia ke dalam api neraka wajah-wajah mereka. Nah, ke dalam api neraka melainkan apa? Hasaidu alsinatihim. Sebabnya karena kelansangan lisan-lisan mereka. Lansang lisannya, tidak bisa menahan tajam lisannya. Allahu musta'an. Nasallahu assalamatul afiyah. Karena lisan ini harus kita jaga baik-baik. Kita ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang mengarahkan kepada kebaikan, ucapan yang mengajak kepada al-haq, kepada Al-Qur'an was sunnah. Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Qala falyakul khairan ini. Kalau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan. Maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Ucapan kebaikan itu apa sih? Ucapan kebaikan itu contohnya apa? Contohnya apa contohnya? Ucapan kebaikan. Eh? Apa? Ya ucapan yang kebaikan yang mengandung unsur apa? Kebajikan. Paham ya? Seperti misalkan ucapan na barakallahu fikum hafizakumullah yang tidak bohong, ucapan yang jujur itu kebaikan semuanya. Eh? Ucapan mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah kebaikan semua ucapan semua itu. Naam. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala yaqul wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida dan ucapkanlah ucapan yang sadid ay swab. Ucapan yang benar yang jujur. Ini kan sambungan daripada Ayat yang apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Nah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Apa pantunnya tadi? Naam, fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu samtuka an ghairi sadidin sadadu jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur, yang benar, yang harus kamu ucapkan, maka diamu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran. Nah, maksudnya ucapan yang tidak jujur jangan diucapkan, diam saja sudah. Itu kejujuran. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah, kita lihat contoh-contohnya. Wal kalamul khair dan ucapan yang baik. Misal at-tasbih wa tahlil wa takbir. Seperti tasbih, subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar wa tilawatil Quran bacaan Al-Qur'an wa dzikir dzikir juga termasuk apa ucapan yang baik wal amri bil ma'ruf memerintahkan perkara yang baik itu juga ucapan yang baik wa nahyi 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran juga ucapan yang baik wa ta'limil ilmin nafi' dan juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat ucapan yang baik atau mengajari manusia mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, qala Allah, qala Rasul, termasuk ucapan apa? Ucapan baik barakallahu fikum nam. Jadi itu perlu kita miliki wal islah bainan nas dan mendamaikan antara manusia yang berselisih. Kalau mampu bisa silakan tafadhal. Itu termasuk ucapan yang baik. Karena di balik sulh itu ada ke, kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasulhu khairun." Dan perdamaian itu ada kebaikan di balik itu semuanya. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kullu kalamin fi ridallahi jalla wa ala, semua ucapan yang berada di lingkupan ridha Allah Subhanahu wa taala, fa innahu khair. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah ucapan yang baik. Naam. Ucapan yang baik eh, merupakan bentuk sodakoh juga. Antum sodakoh itu terkadang tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta. Walaupun antum uang nggak punya, harta nggak punya, kantong pun kosong, bisa nggak sedekah? Bisa. Dengan apa? Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu sedekah. Paham ya? Jadi jangan diremehkan walaupun antum nggak punya uang, nggak punya harta, kantong kosong misalkan ada uang sama sekali, sedekah masih bisa. Dengan ucapan yang apa tadi? ucapan yang baik, ucapan yang jujur. Nah, barakallahu fikum tutur kata yang baik, enggak bohong, jual beli pun jujur, eh? kemudian bicara sama saudara sama temannya pun jujur, menyampaikan juga jujur. Itu semuanya adalah apa? bekal yang sangat luar biasa. Naam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan apa yang na barakallahu fikum ada di hati-hati mereka kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf atau mendamaikan antara dua antara manusia yang berselisih. Mendamaikan juga itu masuk perkara yang baik. Wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut jujur di dalam ucapan dan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan yang semisalnya dalam rangka mengharapkan ridha Allah fasaufa nu'tihi ajran 'azima niscaya kelak kami akan berikan kepada orang tersebut pahala yang besar pahala yang besar barakallahu fikum na'am ikhwan fid din azdani wasakumullah jami'an wal kalamu la yukallifu katsiran sedangkan ucapan itu terkadang na'am tidak terlalu membebani yang dengan beban yang banyak. Nah, karena ucapan itu ringan itu loh. Sehingga banyak orang yang terjatuh dalam ucapan ini. Paham ya? Nah, karena ucapan termasuk ringan. Ringan mana ucapan dengan salat? Ringan mana kira-kira? Misalkan antum melaksanakan tugas atau melaksanakan perintah, mengerjakan peraturan-peraturan yang ada dengan ucapan tuh ringan mana kira-kira? Ringan ucapannya ucapannya na'am, na'am, sami'na wa ta'na. Ya, paham ya? Tapi untuk melaksanakan berat. Melaksanakannya berat barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan sini apa? Wal kalamu la yukallifu katsiran. Yang namanya ucapan itu nanti tidak terlalu membebani dengan beban yang banyak. Iya, tidak, na'am, la, ringan gitu loh. Tapi kata beliau, fahuwa laisa misal salah. Yang namanya ucapan itu enggak seperti salat, wala siyam, tidak seperti puasa, walal jihad, tidak seperti jihad karena salat, puasa, jihad itu bukan sekedar ucapan saja. Paham ya? Antum salat, ucapan toh sah enggak salatnya? ha Enggak sah. Paham ya? Sah enggak salatnya? Enggak sah antum cuman salat enggak takbiratul ihram wala syai cuman ucapan toh misalkan. Enggak gerak-gerik, enggak sujud, wala rukuk, wala syai. Sah enggak salatnya? Enggak rukuk, enggak sujud. Sah enggak? Enggak sah. Enggak sah salatnya. Puasa, anak puasa kok Ucapannya gitu, anak puasa. Tapi dia apa? Pagi makan, sore makan, siang makan, sebelum buka pun makan lagi misalkan. Sah enggak kira-kira puasanya? Enggak enggak sah. Karena cuma ucapan saja. Oleh karena itu, ucapan itu tidak terlalu berat gitu loh. Yang berat itu amalannya. Yang berat itu amalannya. Nasallahu assalamatul afiyah. Kata beliau, "Fatastati'u an takuna khairan wa anta jalis." Ya kan? Kamu mampu mengucapkan kebaikan dalam keadaan duduk. Mampu kita ucapkan kebaikan dalam keadaan duduk. Au muttaji' atau dalam keadaan berbaring, bersandarkan. Au raqib atau dalam keadaan berkendaraan. Au mashin atau dalam keadaan jalan. Fal badanu yat'abu min at-ta'ah. Badan itu terasa capek kalau menjalankan ketaatan. Ini berarti amalannya kan? Kalau cuma ucapan ringan gitu loh. Ucapan ringan tapi ketaatan ini yang butuh apa? Perjuangan dan juga pengorbanan. Lakinnal lisana la yas'at minal kalam. Tapi kalau yang namanya lisan itu enggak akan capek. Lisan itu enggak pernah capek untuk mengucapkan, tapi amalannya itu yang capek. Fasnam, fasghalhu bima yufiduka, maka sibukkanlah ucapan tersebut dengan perkara-perkara yang bisa memberikan faedah kepadamu seperti murajaah Al-Qur'an, murajaah hadis, membaca Al-Qur'an, membaca hadis, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, itu perkara yang bermanfaat semuanya perkara yang bermanfaat semuanya. Adapun perkara-perkara ucapan-ucapan yang mengandung unsur na'am barakallahu fikum namimah, mengadu domba, ghibah, ngerumpi atau yang semisalnya atau ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebohongan tinggalkan. Nah, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya di, ditinggalkan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yasmut atau lebih baik dia diam. Yasmut itu maknanya yaskut. Paham ya sama aja ya Nah, barakallahu fikum maknanya adalah sakata yasqutu. Naam. Atau lebih baik dia diam. Idza lam yakul khairan fa innahu yasmutu min ajli an yaslam. Kalau seandainya dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka sesungguhnya dia itu diam itu lebih baik agar dia selamat gitu loh. Naam. Kalau kita nggak punya ucapan yang baik yang harus kita ucapkan, diam saja sudah. Paham ya? Karena diamnya itu lebih selamat, lebih selamat daripada dia bicara tapi nggak jujur. Bicara tapi bohong, bicara tapi mengandung unsur apa? Memanas-manasi manusia misalkan, agar mengajak manusia untuk demonstrasi, untuk kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan atau yang semisalnya, lebih baik dia diam. Paham ya? Karena dia bisa jadi ucapan tersebut satu ucapan membuat kerusakan di mana-mana. Allahul musta'an. Apalagi ucapan orang yang didengar, orang yang terpandang misalkan. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Faidah sakata salima. Apabila dia diam, niscaya dia akan selamat. Karena dia diamnya itu bukan karena nggak mau bicara, diam dari suatu perkara yang tidak jujur itu loh. Karena dia mau berucap nggak ada ucapan yang jujur yang harus dia ucapkan. Diam lebih selamat. Wa idza nataqa fa in kana khairan ghanima. Namun apabila dia berucap, jika yang diucapkan itu adalah kebaikan maka itu ghanimah. Dia mendapatkan pahala yang besar Nah, seperti yang antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Riwayat Bukhari dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Jadi termasuk ucapan yang baik. Na'am barakallahu fikum. Wa in kana syarran halaka. Namun jika ucapan yang dia ucapkan itu jelek, halaka, binasa. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Wa aktsaru ma yasduru minal insan dan yang paling banyaknya muncul dari manusia khususan terkhususkan ma'al ghaflah bersamaan dengan kelalaian wa dha'fil iman dan lemahnya keimanan kalamun sayyi ucapannya jelek. Hati-hati. Mengejek saudaranya, kamu ini anak penjual kelapa. Kok oh, kamu cuma anak penjual madu aja kok? maksudnya nah, kamu anak penjual tempe ngajak, paham ya? Itu dihindari seperti itu. Paham ya? Dihindari barakallahu fikum. Nah, karena ejek-ejekan seperti itu biasanya mengarah kepada apa? Perkelahian. Awalnya kelahi, akrab, akur, masya Allah, ketemu salam. Akhirnya setelah itu saling menghajar. Assalamualaikum, merengut wajahnya sudah. Karena saling apa tadi? Ngajek, mengejek tadi, hati-hati. Nah, si babul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim sesama muslim, catian makian itu adalah bentuk kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Allahumma musta'an hati-hati barakallahu fikum jangan bermudah-mudahan mengejek saudaranya. Berucap ucapan yang baik. Misalkan nama barakallahu fikum namanya si fulan ya sebutkan nama nama yang baik, nama yang islami. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat kata beliau khususan ma'al ghaflah wa dha'fil iman terkhususkan ketika orang itu lalai dan lemah keimanannya kalamun sayyi ucapan yang jelek yang muncul au min fudulil kalam la faidata atau muncul ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Ngawur ngelantur ucapannya. Terkadang dia ngomong apa, ngomong ini, ngomong itu, tapi enggak ada faedahnya. Nah, terkadang seperti itu. Ketika apa? Lalai dan lemahnya keimanan. Ini harus kita hindari seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan juga, terkadang ada di antara kita mungkin karena lalai dan lemahnya iman itu, nah akhirnya eh, namanya si fulan misalkan, nah barakallahu fikum Nah, Utsman misalkan, oh Utsman bin fulan, padahal bukan bapaknya itu. Paham ya? Namanya Usama, Usama bin Laden katanya. <laughs> Allah musta'an. Itu juga kita masuk perkara yang tidak boleh juga. Paham ya? Enggak boleh seperti itu karena Usman bin Laden tahu sendiri. Tokoh apa? Tokoh Khawarij. Nah, hati-hati para kalau fikum walaupun nah sudah meninggal dunia, jejak-jejak pemikiran ideologinya masih ber, berkibar di mana-mana. Hati-hati. Usama ya Usama, enggak tahu bapaknya diam. Paham ya? Usama itu Osama bin Laden. Nah, hindari. Paham ya? Hindari yang seperti itu. Mafhum? Hindari ya? Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Wa li hadza qala Nabi sallallahu oleh karena ini, An-Nabi sallallahu bersabda, "Innallaha kariha lakum salatan." Ini perhatikan penting ini ya. Sesungguhnya Allah taala membenci kalian tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Qila wa qala. Hmm, kila wa Kata sepulan, kata alan, enggak punya hujah wala bukti cuman kila wa Katanya ahlu sunnah itu ekstrim katanya. Katanya ekstrim pak katanya. Ahlu sunnah itu keras, berjubah, berjenggot, celananya tingkrang keras katanya. Benar enggak itu? Enggak benar, terus saksikan senyum semua. am ya? <laughs> Dengan kata orang-orang ya, ekstrim, keras, berjenggot, eh? istrinya bercadar, kayak pakai karung misalkan. Banyak orang yang ngomong kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa laisal khabar kal muayyana. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan yang bilang siapa? Fulana. Ujung-ujungnya Fulana. Fulana bin siapa? Bin fulan. Kembali ke fulan lagi. Enggak dikenal siapa itu. Paham ya? Ini kila wakal hindari kila wakal. Nah, enggak kalau kabar enggak jelas itu jangan direspon, direspon atau jangan terlalu Respon barakallahu fikum. Nah. Berikutnya wa idha'atul mal dan membuang-buang harta, menyia harta harta ratusan juta habis untuk apa? Untuk berjudi, berzina, mabu-mabuan, itu termasuk menyanyikan harta seperti itu. Namun Allah musta'an ini Allah Taala benci, Allah Taala haramkan. Yang berikut yang ketiga, wakas ratus soal banyak bertanya. Tiga perkara ini Allah Taala benci, Allah Taala haramkan. Pertama ilawakal kata sebulan, kata alan, enggak jelas, sanatnya enggak bersambung, mukote terputus, tanya. Nam Nah, itu dihindari seperti itu. Jadi kalau nyampaikan khobar, upayakan apa? Upayakan bersambung sanatnya dan jelas khobar tersebut. Nah, karena apa? Karena sudah kita lewati itu apa? Laisal khobar kal muayanah. Yang namanya kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Yang kedua, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Punya harta banyak miliaran, enggak digunakan untuk haji, enggak digunakan untuk umrah misalkan, malah digunakan untuk apa? Untuk piknik, rekreasi ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Thailand, Bangladesh, India, paham ya? Allah musta'an. Kemudian apa? Yang ketiga, wakas kasratus soal banyak bertanya. Tapi pertanyaan yang bagaimana? Yang dilarang ini? Pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Ada pun pertanyaan masalah ilmu boleh enggak? Boleh. Bahkan kita dituntut dianjurkan bertanya sebagaimana firman Allah taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak tahu. Jadi pertanyaan di sini maksudnya banyak bertanya itu seperti pertanyaannya siapa itu? Bani Bani Israel. Suruh nyembelih sapi, sapi yang mana? Sapi yang itu. Warnanya apa? Wah, sudah warna ini. Hampir-hampir apa? Wa makadu kanun. Hampir-hampir enggak mau hampir-hampir enggak ngerjakan. Banyak bertanya tadi itu. Allahu musta'an. Kita lihat lihat berikutnya. Fa innallaha kariha lil muslim an yashtaghila biqila kada wa qala fulanun kada. Maka seorang muslim Allah Subhanahu wa taala membenci seorang muslim menyibukkan diri dengan kata si fulan seperti ini, kata si alan seperti ini. Yang enggak jelas seperti ini hindari. Biasanya orang-orang yang enggak suka ahli sunnah seperti itu ucapannya. Katanya ahli sunnah itu seperti ini kalau ngaji kalau bertemu enggak senyum katanya. Kata siapa? Ya kata orang-orang katanya. Eh, buktinya mana? Pokoknya seperti itu. Ujung-ujungnya pokoknya, dalilnya pakai pokoknya ini bukan sudah. Katanya harus berbahaya. Kata siapa? Kata sepulan. Mana buktinya? Pokoknya berbahaya. Allah musta'an. Enggak nyari dulu kejelasannya, enggak ngelihat dulu, kan ya cuman kabar yang terima dia. Ya. Hati-hati ya, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar, enggak disaring dulu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau, fayuhsi aqwalan nas wa yanshaghilu biha. Akhirnya dia menghitung-hitung ucapan manusia dan mulailah dia menyibukkan dengannya. 6. Wal kalamu syarr dan ucapan yang jelek, misal. Perhatian ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci seorang muslim menyibukkan diri dengan ucapan qila wa ucapan yang jelas sanadnya tadi, kata si kata alan, eh, pokoknya atau yang semisalnya dan ucapan yang jelek misal ghibah Tahu ghibah antum? Ghibah itu ngerumpi. Antum tahu ngerumpi enggak antum? Tahu ngerumpi enggak? Enggak tahu ngerumpi? Enggak tahu ngerumpi? Coba, tahu ngerumpi enggak antum? Apa itu? Eh, membicarakan kejelekan orang lain dalam keadaan orang tersebut enggak ada. Ghibah, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan perkara yang ada pada saudaramu dengan perkara yang dia kalau dengar benci gitu loh sepuluhan tuh hidungnya pesek Yang satunya bilang, "Wah, kepalanya besar itu." Nah, yang yang ternyata datang si tadi datang, marah dia. Oh, bilang apa tadi? Ini termasuk ghibah, tadi. hati Ghibah itu hukum asalnya haram, kecuali di tempat-tempat yang diperbolehkan kemarin. Masih ingat enggak kira-kira? Ghibah itu hukum asalnya haram kecuali di tempat-tempat yang diperbolehkan. Tak pancing satu ya. Pertama, dalam bab jarh wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil diperbolehkan, menjarah dan ta'dil. Yang kedua dalam bab apa? Orang terzalimi maksudnya? Eh, bab syahadah, persaksian. Jadi yang menyaksikan. Antum tadi lihat malingnya enggak, pencurinya enggak? Lihat. Ciri-cirinya apa pencurinya? Oh, ciri-cirinya pencurinya, pencurinya itu matanya pitak sebelah, kakinya pincang, kepalanya buta, hidungnya pesek. Paham ya? Contohnya itu contohnya ya. Itu kan menyebutkan kejelekan orang lain, tapi posisi dalam bab syahadah, persaksian. Harus dia sebutkan, boleh. Wa illah hukum asalnya enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau dalam rangka seperti itu diperbolehkan. Paham ya? Misalnya didatangi Nah barakallahu fikum, nah polisi kemudian diminta kejelasan pencurinya bagaimana sifat-sifatnya, disebutkan yang masalah. Nah, tapi hukum asalnya tidak diperkenankan tadi. Allah musta'an. Ikhwani fi din, azbani wa azakumullah. Kita tutup yang terakhir ini kita lihat apa kata beliau. Wan namimah dan juga namimah. Namimah beda dengan tamimah. Ada namimah dan tamimah. Bedanya apa, Yusuf? Ada namimah dan tamimah. Mana yang halal, mana yang haram atau dua-duanya haram? Yusuf besar, Yusuf kabir. Ada namimah dan tamimah. Dua-duanya haram atau ada yang boleh, ada yang haram? Dua-duanya haram. Apa namimah atau tamimah? Ya, kalau namimah mengadu domba, kalau tamimah tamimah apa? Antum? Apa istilahnya? Jimat-jimat. Paham ya? Tahu jimat-jimat antum? Biasanya barang-barang kecil digantungkan, dikalungkan atau terkadang ada raja-raja bacaan Arab terbulak-balik kemudian ditaruh di kantong, jimat-jimat. Oh ya. Nah, itu haram juga, masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, jadi namimah mengadu domba juga haram, ucapan yang jelek. Wasyatam mencaci maki, wa zur ucapan yang palsu. Berani dia berdusta dengan ucapan tersebut. Wa syahadatiz zur persaksian yang palsu juga. Ini juga berbahaya. Wa adamu dzalika syirku billahi azza wajalla. Dan yang paling besarnya ucapan yang paling jelek adalah apa? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'an yad'u Allah seperti dia berdoa kepada selain Allah, yang bah yang bah minta dia kepada kuburan. Datang ke kuburan minta kepada kuburan, minta orang sudah mati. Padahal secara tidak langsung kalau kita teliti dengan penelitian yang semaksimal mungkin dengan akal yang baik sebenarnya yang butuh itu yang mati atau yang hidup mas yang hidup butuh yang mati atau yang mati butuh yang hidup Labas. Gimana Mas? Yang yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Naam. Yang mati butuh yang hidup. Butuh doa. Kok malah orang hidup pada datang ke kuburan minta orang mati? Mbah Fulan, Mbah Fulan, tolong kami berikan kekayaan Mbah Fulan. Paham ya? Kalau di tempat kami namanya Mbah Potro. Itu enggak dikenal juga dari mana asal usulnya. Nah, barakallahu fikum muslim atau bukan itu ada Mbah Potro dimintai kekayaan. Allahu musta'an. Hati-hati. Nah, disebutkan sini Ka'an yad'u ghairallah, seperti meminta kepada selain Allah, au yastaghitha bi ghairillah atau beristighatsah kepada selain Allah, au ghairi dzalik min al-kalamil muharram, atau yang selain itu berupa ucapan-ucapan yang diharamkan. Kullu dzalika yuhsihillahu ta'ala 'alal 'abdi. Itu semuanya Allah telah hitung nanti akan dikembalikan ke hamba tersebut. Wa yuktabu fi diwanihi dan akan dicatat di diwan kitab-kitab catatannya wa yuhasabu anhu yaumil qiyamah dan kelak dari kiamat akan diperhitungkan fa'alal muslim an yakuffa lisanahu maka wajib atas seorang muslim untuk menahan lisannya amma la faidata fi dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya di dalamnya wala hajata ilaih dan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan banyak canda banyak ngobrol ngumpul-ngumpul itu dihindari kalau tidak ada faedahnya eh, kemudian gak ada kebaikannya dihindari. bang ya? Sanda itu boleh tapi kadang-kadang saja. Nah, barakallahu fikum. Ngobrol juga boleh tapi jangan berlebihan. Tertawa pun boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau tertawa berlebih-lebihan bisa membuat apa? Hatinya mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Apa artinya? Jangan banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Misalkan dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, hati itu ter, seakan terkunci, tergembok gitu loh. Enggak ingat zikir, enggak ingat nam doa. na barakallahu fikum yang dikabulkan, paham ya? Waktu-waktu pun tersita dengan tertawa dari itu. Paham ya? Tertawa boleh tapi jangan Nah banyak-banyak barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita tutup yang terakhir kata beliau, liyastariha wa yuri Agar apa? Agar seorang muslim tersebut bisa istirahat dan juga membuat orang tenang. Kalau dia tidak nah barakallahu fikum berucap-ucapan yang tidak benar, ucapan yang baik yang dia ucapkan, dia akan istirahat dan orang itu tenang. Nah, nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah rabbil alamin.